Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Naam Al-Mustalah yaitu kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Imam Al-Baiquni, kemudian syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Pembahasan terakhir kita ambil adalah mengenai muttafiq dan muftarik. Maksudnya adalah muttafiq ini adalah sama-sama penulisannya dan juga lafadznya namun beda orangnya. Nah, barakallahu fikum yang seperti itu biasanya harus diketahui dalam artian apa? Kalau kita tidak mengilmui, nanti kita nggak akan bisa menghukumi sebuah hadis sahih atau tidak. Karena misalnya datang qala haddatsana Muhammad misalkan. Yang satunya juga qala haddatsana Muhammad, satunya Muhammad bin Saleh, satunya juga Muhammad bin Saleh. Nah, ini padahal di sana ada yang dijelaskan para ulama muhaddisin, Muhammad bin Saleh ini ada yang taif, ada yang apa? Ada yang thiqah. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu kan untuk menghukumi hadis itu sahih atau tidak nggak bisa. Tawakuf berarti kan nah sampai diketahui bahwasanya yang diinginkan dengan Muhammad bin Saleh ini siapa? Siapa yang meriwayatkan dari dia? Kemudian apakah dia yang sikoh atau yang zaif? Paham itu ya? Nah, itu pembahasan dari kita lewati. Nah, sama-sama namanya itu beda orangnya. Nah, sekarang lain lagi. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih mu'talifun muttafiqul khatti faqat wadituhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Nah, mu'talifun itu sama-sama tulisannya saja. Eh? Dan lawannya adalah mukhtalif fakhshal ghalat, maka takutlah kalau keliru. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya zaman dahulu itu yang namanya tulisan itu enggak ada titik-titiknya. Paham ya? Enggak ada titik-titiknya. Nah, apa? Zaman dahulu itu kalau yang namanya bahasa Arab enggak ada titiknya seperti ini zaman dahulu. Nah, misalkan aku nulis ini ini bisa dibaca apa? Abbas Ayash. Nah, zaman dulu gitu. Ya. Nah ini bagaimana? Nah, ini namanya apa namanya? Mu'tarif. Mu'tarifun khat. Tulisannya sama tulisannya. Namanya. Tapi apa nanti? Tapi sama tulisan saja. Bacanya beda. Nah nanti dijelaskan dengan apa? Dijelaskan dengan penjelasan nah barakallahu fi misalkan nuktotain tahtaniyah berarti nanti ini. Paham ya? ya? atau nah barakallahu fikum. Naam. Atau misalkan apa? Eh, nukta nuqtah fauqiyah berarti nanti atau nukta fauq e, eh, tahtaniyah berarti nuqtah satu atas. amnya. Nanti ini juga ada titiknya lagi. Ini semuanya apa? Belakangan munculnya. Dulu cuma adanya tulisan seperti ini aja. Orang kan bingung ini Ayyash atau Abbas. Paham ya? Ayyash atau Abbas. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu itu belum ada nukat, belum letakkan nukat. Kita lihat nanti apa yang disebutkan. Jadi karena belum ada titik-titik itu tulisannya hampir mirip kan kayak gini, kan? Abbas juga kayak gini bentuknya itu, bentuknya Kemudian Ayyash juga seperti ini. Tapi tahunya dari mana? Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadha huwa al-qism al 20 min aqsam al-hadits al madhkura fi hadha an Ini adalah pembagian yang ke 29 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwal mu'talif wal mukhtalif. Yaitu berkaitan masalah nam mu'talif dan mukhtalif. Ini juga berkaitan masalah rawi ya, perawinya ya, ruwatnya ya. Nah, dalam artian berkaitan berkaitan masalah perawinya. Abbas atau Anyas misalkan. Bukan masalah hadisnya atau matanya bukan ya. Sebagaimana sebelumnya juga sama kan? Misalkan Muhammad bin Saleh, yang siqah satunya Muhammad bin Saleh, zaman itu kan berkaitan dengan rawinya. Nah, bukan masalah matanya. Kita lihat wal mu'talif wal mukhtalif. Nah, kata beliau, wal mu'talif wal mukhtalif huwa alladhi ittafaqa khattan walakinahu ikhtalafa lafdhan. Perhatian ini. Yaitu sebuah nama yang tulisannya sama tapi berbeda lafadznya. Sama nggak nih tulisannya ini? Sama kan? Abbas juga seperti ini, Ayas juga seperti ini. Bentuknya itu loh. Nah, karena waktu itu belum ada apa? Titik. Belum ada titik, nukat itu belum ada. Misal contohnya Abbas sama Ayas. Abbas sama Ayas. Khoyat sama sama apa? Sama nam uh, hibat misalkan atau nam ayo hibat misalkan atau habat Khayyat sama Habbat. Nah, seperti ini kan tulisannya kan sama semua. Cuman titik-titiknya dulu nggak ada gitu loh. Paham belum? Bentuknya kan sama. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisal dengan itu. Yakni maksudnya adalah anna lafdha fi tartibil kalimah wahid. Bahwasanya lafadznya itu di dalam susunan sebuah kata satu. Sama enggak ini? Susunannya mirip enggak dengan Ayyash sama Abbas? Sama. Habbat sama khayyat. Sama enggak? tulisannya sama, teman nggak ada titik-titiknya waktu itu. Sehingga orang bisa baca bagaimana perlu ilmunya itu. Kita lihat sini. Lakin takhtalifu fil nutqi, tapi berbeda-beda di dalam masalah pengucapannya. Fa hadza yusamma mu'tanifan mukhtalifan. Ini dikenal dengan mu'tanifan mukhtalifan. Maksudnya susunannya sama tapi berbeda bacaannya, itu maksudnya. Mu'talif itu susunannya sama, mukhtalif itu maksudnya beda bacaannya. Mahum? Nah, Kalau yang kemarin muftarik sama muttafiq sama muftarik apa? Tulisannya sama, bacaannya sama, beda orangnya. Allah. Ya nah barakallahu fikum. Ya, istilahnya sama-sama madunya beda rasanya gitu ya. Nah, Allah musta'an. <laughs> Allah musta'an. Itu cuma contoh aja. Kita lihat sini, wasumya muqtanifan li itslafi khattan. Dinamakan muqtanifan kenapa? Karena sama-sama penulisannya. Paham? Nah, wasumya muqtanifan li ikhtilafihi nutqan. Dinamakan mukhtalifan kenapa? Dikarenakan perbedaan cara mengusapkannya, nutfannya. Paham ya? Tulisannya kan bentuknya sama. Cuma mengucapkannya bagaimana beda. Abbas sama Ayyash. Khayyat sama Habbat misalkan. Beda kan? Beda. Kita lihat sini. Wa huwa aidan fi nafsil waqti muftariq likhtilafi ainan wa dhatan Tapi ternyata ternyata kalau kita perhatikan secara tidak langsung kata beliau, wa huwa aidan Nah, pembahasan masalah mu'talif dan mukhtalif, mu'talif dan mukhtalif ini secara tidak langsung fi nafsul waqti pada waktu itu pula apa? Ternyata muftarik juga. Karena beda orangnya enggak? Eh? Likhtilafihi 'ainan wa dhatan, karena beda orangnya dan zatnya. Beda enggak? Abbas bin Ayyash sama atau sama? Beda. Paham ya? Cuma sama, susunannya sama. Beda bacanya. Karena waktu itu belum diletakkan apa muqat, titik-titik belum ada. Paham? Nah, jadi kadang antum jumpai dalam artikel atau tulisan itu yang kita kitab lama itu biasanya nam barakallahu fikum nam nuqtatain tahtaniyah itu berarti dua titik di bawah. Nuqtatain tahtaniyah eh, fawqiyah berarti di atas tak itu. Seperti itu kadang seperti itu. Mohon sama ya. Ya nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Fal ashkhasu muta'addiduna fil muttafiq wal muftariq." Maka ashkhas itu orang-orang itu muta'addidun, sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fikum dan juga berbilang dalam artinya itu orang itu banyak. Fil muttafiq wal mutarik maksudnya itu sama namanya beda orangnya. Wal mu'talif wal mukhtalif tulisannya sama tapi beda beda bacaannya. Walakinal kalama 'alal asma. Nah, akan tapi pembicaraan berkaitan masalah nama-nama in kanat mukhtalifatan fasammihi mukhtalifan mukhtalifan. Apabila Nah, nama-nama tersebut ternyata kok beda, itu dinamakan dengan apa? Nah, maka namakannya dengan mukhtalif, mukhtalif. Maksudnya tulisannya sama tapi bacanya beda. Otomatis zatnya beda enggak? Beda juga. Nah. Wa in kanat muttafiqatan fasamihi muttafiqan mustariqan. Tapi kalau tulisannya sama, bacanya sama, nah dan orangnya beda, maka dinamakan dengan muttafiq mustariq. Yang kita lewati sebelumnya, ya enggak? Nah. Wa hadza istilahun ini sekedar istilah Paham ya? Sekedar istilah. Wastilahul muhadditsin amrun la yunazza'una alaih. Sedangkan istilah alul hadis itu perkara yang tidak perlu diperselisihkan. Paham belum ini? Jadi paham ya bedanya antara mu'talif sama mukhtalif, muttafiq sama muftarik bedanya sama ya? Eh bedanya tahu ya? Bedanya tahu bedanya? Kalau muttafiq sama muftarik itu apa? Tulisannya sama beda orangnya. Tapi kalau mu'talif, mukhtalif itu tulisannya sama bentuknya, cuman beda bacaannya, sekaligus beda orangnya juga itu. Paham? Paham belum? Ya, nah. Kita lihat sini, li'annahu yuqal karena dikatakan la musyahata fil istilah, tidak ada pertentangan atau perselisihan dalam masalah istilah. Beda istilah enggak masalah gitu loh. Nah, karena teman perbedaan istilah saja. Idza ma hiyal fa'lam. Idzan ma hiyal eh. Nah, idzan ma hiyal faedah min ma'rifati hadzal qismi min aqsam hadis? Apa faedahnya mengetahui pembagian ini daripada pembagian hadis. Ya, faedahnya apa? Kita mengetahui muktalif, mukhtalif, muttafid, eh, kemudian muftarik. Faedahnya apa? Nakul kita katakan al faedah li alla yastabiha al ashkhas agar tidak tersamarkan orang-orang. Oh ya, para perawi itu enggak agar enggak tersamarkan dulu, paham ya? Famasalan sebagai contoh, idza kana indana asyaratun. Idza kana indana asyaratun rijalin Kulluhum yusammuna bi Abbas. Perhatikan ini. Sekarang kalau seandainya di sisi kita ada 10 orang, namanya semuanya Abbas namanya semuanya. Namanya semuanya apa? Abbas. Fala budda an na'rif man huwa Abbas. Mesti kita harus tahu siapa Abbas di 10 orang ini. Naam. Li'anna qad yakunu ahaduhuma dha'ifan, ya enggak? Bisa jadi di antara 10 orang yang namanya Abbas ini ada yang lemah, eh, paham ya? Lemah maksudnya lemah periwayatannya sebabnya apa? Imali su'i hifdzih karena jeleknya hafalannya wa imalin nafsin fi adalatih atau karena kurang nam keadalahnya karena adalah ini termasuk syaratnya syarat kuat sebuah hadis yang sahih ya jadi ayyakuna rawi mausufan bil adalah al adalah itu maksudnya adalah orang yang mustaqim sirah orang yang jalur hidupnya itu atau nam riwayat hidupnya itu lurus dalam artian apa nah barakallahu fikum bukan maknanya enggak punya dosa sama sekali adapun dari kalangan muhaddisin yang mendefinisikan orang adalah itu memiliki sifat adil itu adalah orang yang tidak punya dosa sama sekali itu keliru Paham ya? Kurang tepat karena apa? Karena orang enggak masuk itu loh. Paham ya? Jadi yang tepat adalah mustaqim mustirah, yang jalan yang apa yang jalan hidupnya itu atau riwayat hidupnya itu lurus. Lurus maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu meninggalkan perkara-perkara nah dosa-dosa kecil dan tidak terus-menerus atau dia meninggalkan perkara-perkara dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Paham ya? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kekurangan pasti ada kekurangan itu. Kita lihat sini Wa imma li ghairi atau sebabnya karena yang lainnya. Fala budda an na'rifa abbas hadza. Maka harus kita mengetahui siapa abbas yang ini. Li ajli an na'rifa hal huwa maqbul riwayah atau ghairu maqbul riwayah. Agar kita tahu dia itu termasuk orang yang diterima riwayatnya ataukah tidak terima. Apa maksudnya ya? Naam. Wa hadzal bab qad allafa fihi katsirun minal ulama wa takallamu fihi. Dan pembahasan masalah ini sungguh telah banyak dari kalangan para ulama menyusun dan juga mengarangnya dan berbicara padanya berbicara masalah perkara ini. Wa ala ra'sihim al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum dan juga di atas pimpinan mereka maksudnya dari kalangan ulama yang mendahului dalam artian mengarang masalah rijal, masalah keadaan para perawi, paham ya? Di antaranya adalah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali rahmatullah alaih. Kitab apa itu yang ringkas tipis itu? Bukan tipis nilainya satu jilid itu kitab apa? Takrib ya. Nah, takrib tahdid itu lumayan itu dalam artian nah seorang pelajar seorang talib waktu kita belajar damas itu harus miliki itu. Karena sering Syekh menyebutkan qala haddatsana Sufyan, Sufyan siapa? Qala haddatsana Muhammad, Muhammad siapa? Karena Muhammad ada Muhammad Bashar, Muhammad bin Naam bin Ja'far, paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu ringkas sekali itu. Dalam tanda ringkas itu cukuplah bahwa itu. Dan itu pun untuk menghafal susah. Ya tentunya enggak dihafal seringnya melihat itu kadang tahu sendiri gitu loh. Nah, kadang kita bingung kan Soalnya rijal sahihain itu kan terkadang beda dengan rijal sahih Muslim saja misalkan atau rijal sahih Bukhari saja. Atau rijal ashabus sunan beda lagi nanti. Naam. faidah idza qala qailun apabila ada orang berkata, bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hada Sekarang dengan cara apa? Kalau ada yang mengatakan bi ayyi tariqin dengan cara apa? Dengan bagaimana caranya kita bisa membedakan ini dan ini? Tahu dari mana? Dari ini Abbas, ini Ayyash dari mana taunya? tahunnya dari mana tahunnya Bismillah. Eh? Tahunya mudah sekali, tahunya mengucapkannya. Kalau dia diucapkan beda ya udah. Paham ya? Tahunya itu kan Abbas, Ayyash. Udah beda berarti kan? Beda sama apa? Muttafiq, muftarik itu agak susah. Kalau Muttafiq sama muftarik susahnya kenapa? Karena sama-sama namanya beda orangnya itu loh. Tapi kalau ini kan jelas beda bacaannya walaupun tulisannya sama. Nah, tahunya dari bacaannya tadi itu. Nah terus bagaimana cara kita bisa membacanya? Ya untuk saat ini alhamdulillah dimudahkan gak ada titiknya. <laughs> Kalau karena dulu gak ada titiknya gitu loh. Jadi perlu perlu apa perlu nah barakallahu fikum nah pembahasan lain lagi. Kita lihat sini fanaqul kita katakan caranya amal mu'tanif wal mukhtanif fatamyizuhu yasirun. Adapun mengenai mu'tanif susunannya sama atau beda, beda bacaannya itu cara membedakannya mudah. Mudah enggak? Mudah. Susunannya sama, beda bacaannya, cara bedakannya mudah enggak? Mudah dengan bacaannya sudah ketahuan. Nah, li'annahu mukhtalifun fi nutqi karena beda dalam cara karena apa? Karena beda dalam apa? Dalam pengucapan. Wala yakunu fihi istibahun fil waqi'. Secara kenyataan tidak ada kesamaran kan? Qala haddatsana Abbas, satunya lagi qala haddatsana Ayyash. Beda enggak? Beda, walaupun tulisannya sama gitu loh. Karena dulu tidak ada titik-titiknya. Illa idza salakna tariqal mutaqaddimin fi adam al-i'jam. Kecuali apabila kita menempuh jalannya, metodenya orang-orang mutaqaddimin mengenai ti, mengenai apa? Mengenai fi adam al-i'jam tidak adanya titik, i'jam itu titik. Paham ya? Nah, i'jam itu titik maksudnya kalau dengan cara itu mungkin susah gitu loh. Soalnya kita nggak tahu yang mana. Ini mau dibaca ayat atau abbasan itu. Nah, tapi sekarang sudah dimudahkan. Wal i'jam huwa adamu tanqitil huruf. I'jam itu maksudnya adalah tidak ada titik-titik huruf. Susahnya di situ. Kalau enggak ada titiknya susahnya yang mana? Ini abbas atau ayash? Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Fa matalan sebagai contoh, indal mutaqaddimin menurut mutaqaddimin orang-orang terdahulu dari kalangan hadisin, kanat kalimat Abbas wa Ayyash wahidah. Dulu kalimat Abbas itu ungkapan kata abba sama ayas itu dulu satu aja. Cuman kan itu ada titiknya gitu. Ini belakangan munculnya titiknya ini. Dulu nggak ada titiknya. Paham ya? Nah, anha kanat la tuskal wa la tunqat. Perhatikan ini. Dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Nah, sekarang sudah ada titiknya, nggak ada harokatnya aja masih mungkin kesusahan. Perlu yang namanya apa? Dikasih harokat lagi. Oh, akhirnya sekarang banyak kitab-kitab yang cetak baru apa? Tab'ah jadidah, munaqqahah wa mazidah mashkulah cetakan baru, sudah diteliti, kemudian dikasih harokat. Tambah mudah lagi kan? Padahal kita mau belajar kitab yang tanpa harokatan itu. Nah ini dulu lebih susah lagi. Sudah nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya lagi. Nah itu kan lebih susah. Kita lihat sini. Amma indal mutaakhirin. Fa innal baba yaqillu fihi istibah. Adapun nah menurut orang-orang belakangan dalam artian muhaddisin yang zaman sekarang ini maksudnya maka sungguhnya bab masalah ini sedikit sekali kesamarannya karena sudah ada titiknya, sudah ada rokatnya. Apa maksudnya ya? Nah, kenapa? Li'annahum yu'jibunal kalimat. Yu'jimunal kalimat dikarenakan mereka sudah meletakkan apa? titik-titik pada kata. Sehingga mudah kan? Mudah. Nah, walaupun enggak dikasih harokat kalau gini misalkan ya. Ini enggak dikasih harokat sudah. Ini enggak mungkin membaca ayas. Eh, bacanya apa ini? Bismillah. Jelas, paham ya? Antum enggak enggak dikasih harokat sudah gini aja. Nah. Ini bacanya ayas ah, jelas. Ini yang tahu. Paham ya? Kalau yang enggak tahu ya memang enggak tahu, awal-awal enggak tahu ini apa ini. Iyas atau oyas. Tapi kan ada tahu ya bacanya jelas ayas. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Sedikit lagi. Amal mutafik wal muftarik bahwa sa'bun. bener ini. Adapun mutafik muftarik ini yang susah. Kenapa? Karena namanya sama, tulisannya sama beda orangnya itu susah. Ini Muhammad bin Hasan ini qala haddatsana Muhammad bin Hasan. Satu lagi ada qala haddatsana Muhammad bin Hasan. Ini Muhammad bin Hasan yang mana? Yang sikoh atau yang dhaif itu? Ternyata apa? Butuh pencarian lagi gitu loh. Susah. Naam. Hatta fi zaman mutaakhir bahkan di zaman belakangan ini juga susah. Li'anna ta'yinal muradi tahtaju ila bahtin daqiqin fi ma'rifati asy-syakhsi bi'ainihi wa wasfihi tamaman dikarenakan li'an ta'yinal murad, dikarenakan menentukan orang yang diinginkan itu butuh apa? Butuh pembahasan yang detail. Butuh pembahasan yang detail. Nah, dari itu detail maksudnya ya. Butuh pembahasan yang butuh pembahasan yang teliti dan detail fi ma'rifatil fi ma'rifatis syakhsi aini untuk mengenal enam orang itu secara zatnya. Siapa orang ini? Muhammad bin Hasan siapa? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wawasfihi tanaman dan juga untuk mengenal sifatnya secara sempurna. Karena di kitab-kitab Rijal disebutkan ya, Muhammad bin Hasan nanti diketahui dengan mungkin yang ini Muhammad bin Hasan Al-Basri. Yang satunya Muhammad bin, Hasan misalkan Al-Kufi. Oh, bedanya ternyata Kufi sama Basri. Tadi ya, oh yang yang Basri yang mana? Basri yang Fiqah Yang Kufi yang ini Itu kan harus tahu. Kalau teman Allah haddatsana Muhammad bin Hasan misalkan. Oh, ini ini dhaif atau thiqah? Nah, akhirnya kita nggak bisa apa? Mensahihkan atau mendhaifkan hadis itu. Karena ternyata Muhammad bin Hasan ada dua, ada yang sikoh, ada yang nah seperti itu. Nah, fasara idan faidat Nah, Fasara idan maka menjadilah jika demikian, nah faidatu ma'rifati hadal bab, faedah mengetahui bab pembahasan ini huwa ta'yinur rawi, menentukan perawi itu siapa. Karena dalam masalah hadis harus ada sanatnya. Eh, sanat karena apa? Karena sanat itu penting ya. Al-isnadu minad din walau walau lan isnad laqala man masya. Karena sanat termasuk bagian dari apa? Daripada agama karena kalau tanpa sanat misalnya orang akan berkata sesuka dengan apa yang dia ucapkan. Paham ya? Kemudian sanat itu adalah silsilatul rijal al-musinatu ilal matan. Jadi sanat itu adalah rangkaian para rijalul hadis atau para perawi hadis yang bisa menghantarkan ke matan. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah Kawala eh, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, yang bisa menghantarkan pada matan itu apa, apa namanya? Sanad. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Eh, rangkaian, rentetan para perawi hadis yang bisa menghantarkan pada matan hadis. Itu namanya apa? Sanad. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Tujuannya apa menentukan perawi tadi? Lil hukmi alaih untuk menghukum padanya. Bi qabuli riwayatihi au bi untuk diterima riwayatnya ataukah ditolaknya. Karena kita menghukum sesuatu harus ada gambarannya gitu ya. Kalau kita nggak ada gambaran nggak bisa. Karena kaidahnya apa? Al-hukmu al-shayi far'un antasawurih. Al-hukmu al-shayi far'un antasawurih. Artinya menghukum sesuatu itu adalah gambaran, adalah cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Al-hukmu al-shayi far'un antasawurih. Artinya nah menghukum sesuatu itu adalah apa? Adalah gambaran dia ada cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Orang itu bisa menghukumi karena punya gambarannya. Kalau nggak ada gambarannya dia nggak bisa menghukumi. Paham ya? Si fulan hukumnya apa? Si fulan itu bagaimana? Maukifnya bagaimana? Sipulan siapa? Si fulan. Ya kalau kita nggak tahu Allah alam. Tapi kalau kita tahu, tahu gambarannya barulah bisa menghukumi. Paham ya? Al-hukmu 'ala syai' far'un an Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Nah. Misalkan ada orang itu apel yang di sana itu yang dijual itu manis atau enggak sih? Kita enggak pernah ke sana, enggak pernah lihat apelnya juga. Bisa hukum enggak? Enggak bisa, tapi kalau kita pernah mampir ke sana, pernah beli, pernah merasakan, akan bisa hukum secara tepat. Oh, ternyata manis. Paham ya, Seperti itu. Naam. Wal marja fi dzalikal kutub al mu'allafah fi hadzal bab. Dan maraji atau sumber berkaitan masalah hal tersebut adalah kitab-kitab yang sudah disusun, sudah dikarang dalam masalah bab ini. Wa mimma yu'inu ala ta'yin ar-rajul ma'rifatu syuyukhihi alladziina yarwi anhum. Dan termasuk perkara yang bisa menolong seseorang untuk bisa menentukan siapa perawi ini, untuk menentukan siapa si perawi ini, itu adalah apa ma'rifatu syuyukhihi, yaitu apa mengenal syekh-syekhnya. Guru-gurunya siapa? Muhammad bin Hasan ini gurunya siapa? Nanti akan kita diketahui. Paham ya? Nah, dengan dengan dia melihat gurunya itu akan diketahui oh ternyata Muhammad bin Hasan ini adalah adalah adalah yang sikoh atau dhaif dengan gurunya tadi, dilihat gurunya. Nah, paham ya? Jadi untuk termasuk perkara yang yu'in menolong ala ta'yinir rajul untuk menentukan perawi tersebut siapa? Ma'rifatu syuyukhihi alladzina yarmi anhum. Mengetahui syekh-syekhnya yang dia meriwayatkan dari mereka. Siapa syekh-syekh mereka itu loh. Wa kadzalika ma'rifatu thullabi atau mengenal murid-muridnya. Siapa sih murid-muridnya? Nah, nanti akan ketahuan dianya. Paham ya? Nah, alladzina yarwuna yarwuna anhu itu murid-muridnya yang dia yang mereka meriwayatkan dari orang atau perawi tersebut. Barakallahu fikum wa Sudah kita selesaikan masalah mu'talif dan mukhtalif. Ternyata nggak mudah sekali barakallahu fikum bedanya antara muttafiq dengan mm, nah, muftarik, mu'talif dengan mukhtalif itu sangat apa? Sangat mudah sekali bedanya. Kalau muttafiq sama muftarik tadi barakallahu fikum sama-sama tulisannya namanya juga sama, cuman beda orangnya. Tapi kalau muktalif nah mukhtalif tadi tulisannya bentuknya sama,